Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat patut kita syukuri Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan di tempat yang paling mulia ini di masjidnya dalam rangka untuk mengingat akhirat dalam rangka untuk membawa bekal kita di akhirat kelak dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh seluruh amalan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di pembahasan yang berikutnya bab ke-54 babu majaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang datang tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebagaimana di pembahasan awal dari kitab ini menyebutkan tentang bagaimana fisik Nabi ya. Maka di akhir dari kitab ini penulis membawakan bagaimana wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada tanggal berapa, eh, pada hari apa, ya, kemudian hal apa saja yang disebutkan oleh Nabi terkait eh, di masa masa akhir hidup beliau. Kemudian sebelum memasuki hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Syekh Abdul Razak memberikan mukaddimah terkait eh, judul dari kitab ini tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, "Lamma anha al-musannifu rahimahullahu ma arada dzikrah min syama'ili nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, aqada hadhihi tarjamah liyasuqa min khilaliha dzalikumul khitabul jasim." wal faji'atil azimah wal musibatil muhulah allati fuji'a biha an-nas wa usibu biha ala wahiya wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha a'zamul masaib wa akbariha kata Syekh Abdul Razak tatkala penulis menyelesaikan apa yang beliau inginkan penyebutannya dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Tirmizi maka penulis karena ingin menyelesaikan kitabnya maka penulis menyebutkan dalam bab ini ya untuk meneruskan diantaranya dari kitab dari akhir dari kitab tersebut yaitu tentang musibah dan kesedihan yang paling besar yang semua orang itu terkaget-kaget dan ditimpakan dengannya apa itu yaitu kematian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jadi penulis tatkala ingin menyelesaikan kitab ini maka beliau memberikan sebuah judul yang berkaitan dengan musibah yang paling besar, kesedihan yang paling besar yang dialami oleh para sahabat ketika itu, yaitu berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka bagi para sahabat itu adalah musibah yang paling besar. Bahkan dikatakan sebagai musibah agama dikatakan sebagai musibah agama. Kenapa demikian? Disebut dengan musibah agama karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, otomatis wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Kemudian para sahabat tidak bisa lagi menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasul meninggal dunia, maka sebagian orang di Jazirah Arab ada yang murtad, ada yang murtad. Maka inilah musibah yang paling besar yang dirasakan ketika itu oleh para sah sahabat. Sampai-sampai ada sebagian para sahabat saking kalutnya tidak percaya dengan kabar yang menyatakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Razak kita teruskan wa qulubus sahabah radhiyallahu anhum wa nufusuhum at-tayyibatul at-tayyibatul lati akramahallahu subhanahu wa ta'ala bimusahabati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa murafaqatihi wa sama'i hadithihi ishtaddat 'alaiha hadhil musibatul 'azimah hatta inna ba'dahum syakka fil khabari aslan dan hati para sahabat dan jiwa para sahabat yang baik yang suci yang Allah muliakan mereka dengan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah muliakan mereka dengan menemani Nabi ya, mendengar hadis Nabi, maka semakin besarlah kepada mereka musibah ini tatkala dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. dunia. Kita saja misalnya terbiasa dengan orang tua kita ya, kemudian kita terbiasa ngumpul, berbicara, ngobrol, kemudian tertawa bersama ya, macam-macam sudah kita lewati bersama orang tua kita yang sangat kita cintai. Kemudian Allah, Allah wafatkan mereka. Maka bagaimana hati kita sebagai seorang anak tatkala kita senantiasa suka bersama dengan orang tua, ditolong orang tua, ya kemana-mana dengan orang tua, pasti kita sangat sedih ketika orang tua kita meninggal dunia. Namun wafatnya orang tua itu tidak seberapa dibandingkan dengan perasaan sedih yang dihampiri oleh yang menghampiri para sahabat ketika mereka yang terbiasa bersahabat dengan Nabi ya. Terbiasa menemani Nabi, bahkan rela berjuang dengan nyawa mereka bersama Nabi di medan perang ya. Kemudian terbiasa safar dengan Nabi kemana-mana bersama Nabi. Bukan dalam rangka untuk mencari dunia, bukan rangka untuk berdagang, bukan. Dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terbiasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, ngumpul bersama Nabi, mendengarkan hadis Nabi mendengarkan bacaan Nabi ketika jadi imam bacaan Al-Qur'an subhanallah. Ketika hal tersebut sudah terbiasa dengan mereka bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul meninggal dunia. Bagaimana mereka tidak kaget ya. Bahkan ada yang sampai tidak percaya, tidak percaya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, sampai-sampai sebagian mereka ragu terhadap kabar kematian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sama sekali. Meragukan sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. dunia. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, awwal ma dzukira lahu hadzal khabarul azim. Maka berkatalah Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, pada saat pertama kali disebutkan kabar ini kepada beliau, Rasul meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Man qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata tuhu bisayfi. luar biasa ini. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sungguh telah meninggal dunia, akan saya tebas dia dengan pedang. Ayo, nah, iya. <laughs> kira yang maninya. <laughs> Akhirnya enggak enggak ada yang berani lagi untuk mengatakan secara terang-terangan kepada beliau Rasul meninggal dunia. Ucapan seperti ini beliau katakan karena kalut karena Beliau katakan kenapa? Karena kah, kalut. Orang yang paling beliau cintai ternyata meninggal dunia. dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, hatta taqaddama Siddiq Siddiq radhiyallahu anhu amama hadhil jumu' fil masjid wa waqafa amanan nas. Sampai-sampai majulah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi yang berani siapa? Yang menyampaikan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau mengkabarkan di hadapan orang. Dan yang beliau kabarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul adalah seorang rasul yang mana rasul-rasul sebelumnya juga meninggal dunia, ya. Perhatikan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau maju di hadapan kumpulan para sahabat di dalam masjid, beliau berdiri di hadapan mereka. Wa khataba khutbatan azimatan sabbatallahu bihal qulubal mu'minah dan beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah yang agung dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati orang-orang yang beriman, membuat hati orang beriman menjadi tabah dengan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa bassara biha nufusal mu'minin dan khutbah tadi membuat hati orang beriman menjadi terbuka dan menerima bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. dunia. Di awal khutbahnya beliau fahamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Hatta faragha minal ayat bi tamamiha. Sampai beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan mereka pun akan wah, wafat, akan meninggal dunia, dunia. Maka dengan ayat inilah para sahabat tersadar bahwa Allah pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Engkau akan mati, begitu pula mereka akan mah, mati. Sampai beliau menyelesaikan ayatnya. Kemudian juga beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min ar rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Surah Al-Imran ayat 144. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang utusan, hanya seorang utusan yang telah berlalu sebelum beliau para rasul. Para rasul telah berlalu, semuanya meninggal dunia, dunia juga. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum? Apakah jika dia meninggal, jika Rasul wafat, kalian akan kalian akan mundur ke belakang. Maksudnya adalah apakah kalian menjadi murtad? ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dunia. Maka tidak tidak mungkin kalian murtad karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, seorang utusan yang bisa meninggal dunia, dunia sebagaimana para rasul terdahulu. Kemudian beliau selesaikan ayatnya. Kemudian setelah itu, summa qala maqalatahu maqalatahul masyhurah wa kalimatahul azimah. Kemudian beliau mengucapkan ucapannya yang masyhur dan kalimatnya yang agung Beliau mengatakan, "Faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, yang menyatakan bahwa beliau juga pasti akan meninggal dunia dan juga Rasulullah adalah sebagai seorang utusan sama dengan utusan-utusan sebelumnya yang juga telah meninggal dunia. Kemudian beliau juga mengingatkan para sahabatnya, maka barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh Allah Maha Hidup tidak akan meninggal dunia. dunia. Intinya apa? Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup, maka semua makhluk, semua manusia termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti meninggal dunia. dunia. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. dunia. Ini mengingatkan mereka bahwa Nabi Muhammad bukanlah Tuhan yang tidak akan pernah mati. Beliau adalah sebagai manusia biasa, sebagai seorang utusan yang pasti akan meninggal dunia. dunia. Kemudian setelah mendengar ayat dan khutbah yang dibacakan dan dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar mengatakan, "Wa inna hadhil ayah lafi kitabillah. Sungguh ayat ini ada di kitab Allah, ada di Al-Qur'an. Wa ma sya'artu annaha fi kitabillah. Seakan-akan aku tidak merasa itu ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ayat itu ada di Al-Qur'an. Beliau sering baca, namun karena kalut ya, karena musibah yang begitu besar yang ditimpakan yang yang tertimpa eh, yang eh, yang ditimpakan kepada para sahabat sehingga mereka seakan-akan tidak pernah mendengar ayat i, ayat ini. Kemudian datang lagi dari riwayat yang lain bahwa Umar bin Khattab mengatakan ma yusma'u basyarun illa yatluha ay fil madinati anidzak. Tidaklah didengar kan ayat tadi kepada seseorang kecuali dia akan membacanya di kota Madinah untuk mengingatkan kepada mereka jadi ketika ayat ini didengar oleh para sahabat, maka mereka mengucapkan ayat tadi, innaka kamayitu wa innahum mayitun wa ma Muhammadun illa rasul sampai habis. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati mereka dan mereka harus sadar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, Jadi inilah cara menenangkan hati tatkala sedih, tatkala kena musibah maka dengan membaca Al-Qur'an. Al Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ingin meneguhkan hati mereka, menjadikan hati mereka tabah, maka mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pun juga akan meninggal dunia. dunia. Maka fawannasul khabar, maka manusia atau orang-orang uh, sebentar maka tersebarlah maka manusia atau para sahabat akhirnya menerima berita tadi, yaitu berita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dunia setelah mereka mendengar khutbah dari Abu Bakar dan juga setelah mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Wa aliman nasul haqiqata dan akhirnya manusia pun mengetahui hakikat yang terjadi ketika itu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. dunia. Wasya'aru bihadzal musabil musabil adim dan mereka merasakan musibah yang besar ini. Akhirnya apa? Mereka menerima kemudian mereka merasakan musibah yang paling besar yaitu musibah dengan kematiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ini adalah musibah yang paling besar bagi mereka mereka para sah, sahabat lebih besar dibandingkan dengan kematian keluarga mereka sendi, sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang dinilai sahih oleh Bani kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza usiba ahadukum bi musibah falyadhkur musibatahu bi" fa innahu a'zamul masaibi indahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah salah seorang di antara kalian diberi diberi musibah dengan sebuah musibah, maka ingatlah musibahnya dengan musibahku. Kenapa demikian? Karena sungguh musibahku lebih besar di sisinya dibandingkan dengan musibah yang dia alami sendi sendiri. Contohnya, ketika seseorang itu ditinggal wafat oleh istri yang dia sangat cintai. Otomatis dia sangat sangat sedih. Namun lebih sedih lagi yang dialami oleh para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Maka itu adalah kesedihan yang luar biasa. Nah, sebagaimana eh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan anak kita, orang tua kita, bahkan manusia seluruhnya. Maka begitu pula kita seharusnya lebih sedih ketika Rasul kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia dunia. Maka para ikhwah sekalian dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa sebuah musibah yang kita alami kalau kita ingat musibah yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka musibah kita tidak apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami pun ketika yang dihadapi oleh para sahabat Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka itu adalah musibah yang paling besar melebihi musibah yang kita alami berupa meninggalnya orang tua kita sendiri. sendiri. Mungkin kita akan sedikit terhibur, misal ketika kita ditinggal ditinggal wafat oleh istri kita yang sangat kita cintai, kita akan sedih luar biasa. Ya, kita akan sedih luar biasa. Namun ketika kita menikah lagi, kita punya anak, kesedihan itu akan berkurang, akan berkurang, berkurang. Maka berbeda hanya yang terjadi kepada para para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka mereka sangat sangat sedih. Bahkan mereka ragu dan tidak percaya berita berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwas sekalian, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dibandingkan musibah yang kita alami, seperti meninggalnya keluarga kita maka dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ingat maka itu lebih besar musibahnya dengan musibah yang kita ala alami. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat balaknya, musibahnya, ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal kepada mereka dan yang semisal kepada mereka. Kemudian kita masuk hadis yang pertama dari uh, judul wafatnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis nomor 385. Kalau Imam Tirmidzi haddatsana Abu Ammar Al Husain bin Huraitsin wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhriji an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasyafas sitarah yaumal itsnain fanadhartu ila wajhihi ka'annahu waraqu mushafin wan nasu khalfa abi khalfa abi bakrin fa asyara ila nasi anithbutu wa Abu Bakrin ya ummuhum wa alqas sijfa wa tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Ammar Husain bin Uraith bin Huraith dan Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya. Mereka mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari tabi'in Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Akhirun nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasyafas sitarah yaumal itsnain. Pemandangan terakhir yang aku pandang terhadap diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah tatkala Rasul membuka tirainya pada hari Senin. Berarti Rasul berada di mana? Di rumah beli beliau. Di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha karena rumah Nabi bersampingan dengan mas masjid. nadhartu ila wajhihi ka'annahu waraqu mushafin Lalu aku memandang kepada wajah beliau seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf. Dan manusia ketika itu di belakang Abu Bakar As-Siddiq, di mana di dalam mas masjid. Dan mereka di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa asyara ilan nas anithbutu. Lalu lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan para sahabat yang ketika itu di dalam masjid di belakang Abu Bakar untuk tetap di situ, ya, tidak berpindah ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Abu Bakrin ya ummuhum, sedangkan Abu Bakar mengimami mereka, mengimami mereka. mereka. Jadi ini salatnya adalah yang pertama kali tidak diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ketika itu sedang sah, sakit dan menyuruh Abu Bakar untuk mengimami beli beliau. Nah, para ikhwah sekalian, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Bakar menjadi imam itu isyarat bahwa yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan adalah sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena perkara salat itu bukan perkara yang sembarangan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar bukan sahabat yang lain, maka itu menunjukkan bahwasanya ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menjadi khalifah yang mengganti beliau sebagai seorang pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena dalam perkara agama saja ibadah yang paling besar salat Rasul minta gantikan kepada Abu Abu Bakar. Maka terlebih lagi terhadap urusan dunia, urusan kepemimpinan, maka lebih lebih dari itu. Maka setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul dan mereka sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Di antara isyaratnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar menjadi imam dalam salatnya. Kemudian wa alqas dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutup tirainya. Jadi ketika uh, salat berjamaah, kemudian yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutup tirainya dan wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum dan wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari itu, di akhir hari hari itu. Nah, ini adalah matan dari hadis yang kita bacakan. Adapun hadisnya berkata Syekh Abdul Razak, fihi bayanu anna wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat duha yaumil itsnain. Hadis ini menyatakan bahwa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat duha hari Senin. Saat duha hari Senin. Nah, Sidin meninggal hari Senin ya. <laughs> Sidin meninggal hari hari Senin. Kemudian dan orang-orang sholat berjamaah tadi yang diimami oleh Abu Bakar Siddiq pada subuh hari itu di belakang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ishtadda bihil maradu dzalikal yaum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu sungguh sakit beliau bertambah parah, bertambah pa, parah. Fafatahas sitarah wa nazara ila ashabihi radhiyallahu anhum muntazimina sufufan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya membuka tirai beliau dan melihat kepada sahabatnya yang para sahabat ini teratur dalam saf-saf mereka. Jadi ketika Rasul membuka tirai beliau, ternyata para sahabatnya sudah rapi dengan saf mereka di dalam masjid. Yang mana mereka para sahabat khadi'ina lillah munkasirina baina yadayhi abidina lahu tami'ina fi thawabih. Yang mana mereka tunduk kepada Allah, tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan sangat mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan khaifina min iqabihi dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan membuka tirai dan ternyata melihat para sahabat ini Masya Allah mereka sudah tersusun rapi dalam sofnya dalam keadaan tawadu perasaan takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Ketika Rasul melihat mereka, Rasul tersenyum. Rasul ter tersenyum. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata sahabat Anas bin Malik, setelah Rasul membuka tirai mereka dan melihat para sahabat sudah siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan, gibtan wa farahan wa sururan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum karena apa? Senang dan gembira melihat keadaan para sahabat ketika itu. Masya Allah. Inilah yang membuat hati Nabi senang dan gembira melihat umatnya, sahabatnya ahli ibadah, suka ngumpul di masjid, ya. siap-siap untuk sholat berjamaah, sudah siap dalam softnya menyambut sholat. Subhanallah. Inilah yang membuat hati dan mata Nabi menjadi dingin dan dan tenang. Ketika ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, para sahabat tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Wa Anas radhiyallahu anhu ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi tilka lahzah, fa wasafahu bi hadhihi ka'annahu waraqatul mushaf, yakni fi safa wal husni wal baha wal jamal wal isyraq." Lalu Anas bin Malik ya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu lalu beliau mensifatkan dengan sifat seakan-akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah lembaran mushaf. Maksudnya apa? Wajah beliau bersih ya, indah, bercahaya dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam enak untuk dipandang. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allah berikan dua kesempurnaan. Ini sudah ulun pernah sebutkan, satu kesempurnaan fisik, dua kesempurnaan ah, akhlak. kalau kita selain nabi, maka kesempurnaan fisik tidak berarti apa-apa kalau tidak memiliki kesempurnaan ah, akhlak. Ada misalnya kita punya istri ya, sangat cantik, paling bungas masin. Tapi ketujuh menyari kipian, menampar pian hak pian kada ditunaikan, ya pian sakit hati. <laughs> Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang eh, memiliki dua kesempurnaan, kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak beli beliau. Nah, jadi para ikhwah sekalian, ketika Anas bin Malik ya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Rasul membuka tirainya, maka kata Anas bin Malik seakan-akan beliau adalah lembaran kertas putih, bersih, bercahaya sangat indah wajah beli beliau. Kemudian kata Syekh melanjutkan penjelasannya, wa arkhas sitra alaihi salatu wassalam qarirul aini bihadzal manzaril mufrih was suratil mubhajah. Ummat ummatuhu sallallahu ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mujtami'atun fil masjidi tusalli. Aqarrallah aqarrallahu aina aina nabiyhi salawatullah wasalamu alaihi bihadhi suratil bahijah wal halatil mufrihah tabassama wa dhahika sallallahu alaihi wasallam tabassuma farahin wa sururin wa qarrat ainuhu bihadzal manzaril bahij. Kata Syekh Abdul Razak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup tirai beliau dalam keadaan sejuk mata beliau dengan pemandangan yang menggembirakan ini. Kan tadi Nabi membuka tirai beliau. Ternyata para sahabat beliau siap-siap untuk beribadah kepada Allah di dalam mas, masjid dengan semangat ya dengan takut kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menutup tirainya sambil bahagia. Kenapa? Karena melihat pemandangan yang sangat indah ini. Ketika dibuka tirai, ternyata para sahabat siap sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mata Nabi sejuk, mata Nabi menjadi di, dingin. Kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Jadikanlah mereka sebagai pendingin mata-mata kami. Nah, pendingin mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sholat adalah melihat pemandangan yang membahagiakan, yaitu tatkala para sahabat beliau ternyata suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan istri kita dan anak-anak kita menjadi pendingin mata untuk kita. Kapan anak kita dan istri kita menjadi pendingin mata untuk kita tatkala kita melihat mereka ternyata apa? suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang hati orang tua ketika melihat anaknya hafal Quran satu juz, hafal hadis ribuan hadis misalnya. Ketika umur 10 tahun anak kita suka membiasakan sholat duha, masya Allah luar biasa. Sholat tahajud bangun, karena kan sholat tahajud subhanallah. Si orang tua mana yang tidak bahagia ketika melihat anaknya ternyata menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka benarlah pentafsiran dari seorang tabi'in Al-Quradhi ketika beliau mentafsirkan ayat tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun kata beliau laisa syai'un aqarra li ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza Wajalla. tidaklah sesuatu yang sangat mendinginkan mata orang beriman daripada dia melihat istrinya dan anak-anaknya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membanggakan kita sebagai orang tua bukan prestasi dunia saja, namun lebih dari itu adalah prestasi akhi, akhirat. Tatkala anak kita menjadi orang yang soleh tumbuh menjadi anak soleh dan soleh, pasti kita menjadi bahagia. Kenapa demikian? Karena ketika anak kita ini menjadi soleh atau solehah, maka kebahagiaan kita bukan di dunia saja. Kebahagiaan kita untuk akhi, akhirat dia bisa memberikan syafaat kepada kita, menolong kita tatkala di di akhirat kelak. Tatkala kita dikubur, ya, tatkala kita meninggal dunia, maka keluarga yang sering mengingat kita tentu adalah anak-anak kita. Saudara kita, istri kita. Kalau kita meninggal dunia mungkin mereka akan melupakan kita. Terlebih pasangan kita ketika mereka menikah lagi ya mereka akan mempunyai kebahagiaan tersendiri. Maka anak itu dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya baik orang tuanya masih hidup atau meninggal dunia, dunia. Maka anaklah yang selalu mengingat orang tuanya. Maka tatkala kita didik mereka, kita cetak mereka sebagai anak yang soleh, itu adalah investasi akhirat untuk kita. Ya. Maka orang tua mana yang tidak berbahagia ketika anaknya tumbuh menjadi anak soleh dan soleh, soleh dan solehah. Ya. Maka para ikhwas kalian inilah yang menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata melihat umatnya, para sahabatnya tetap dan masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak kita selesaikan, walam yakunil amru fi sya'nis shalah mutawaqqifan inda hadzal haddi fi ayyamil akhirah alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah perkara atau urusan salat berhenti pada saat ini, pada saat akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sakit dengan sakit yang parah, para sahabat tetap semangat untuk melakukan ibadah sholat dan sholat tidak akan pernah berhenti ya sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sakitnya dalam sakaratul mautnya maka sholat akan terus ada sampai sampai kita meninggal dunia dunia berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sabit, sanad yang valid. Kata beliau, "Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum." Nah, perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah akhir-akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jagalah salat, jagalah salat. Maka benarlah dan sungguh indahlah kata-kata orang tua kita ketika kita safar begawi misalnya atau kita kuliah mengkos sendiri lalu jerkuitan jangan sampai kada sembahyang <laughs> jangan sampai kada sembahyang itu sebaik-baik wasiat yang diberikan orang tua kepada anaknya ketika mereka safarkah atau mereka berumah sendiri berbeda dengan orang tuanya maka orang tua senantiasa mengingatkan perkara sholat terhadap anak-anaknya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara ucapan Nabi yang sering beliau ulang-ulangi sebelum beliau wafat adalah perkara soh, salat as-salat as-salata. Jagalah salat, jagalah salat. Kemudian kata Rasul, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian terhadap budak-budak yang kalian milih miliki. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus juga uh, memperhatikan masalah budak agar jangan menzalimi bu budak. Ya, jadi para ikhwas sekalian, di sini menunjukkan bahwa perkara yang sangat penting adalah berkaitan antara hak manusia dengan Allah yaitu salat, kemudian perkara hak seseorang dengan manusia. Di antaranya adalah masalah bu, budak. Nah, kalau kita memiliki budak, ya, maka tidak boleh di dizolimi, tetap harus di, diperhatikan. Ya, mungkin zaman sekarang kalau kita punya pembantu atau punya karyawan, maka jangan sampai kita menzolimi karyawan ter, tersebut. Kemudian kata Syabdur Razak, bahkan yang lebih dalam daripada perkataan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sahabat dengan sanad yang valid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafatu wa huwa yughargiru bi nafsihi as-salata wa ma malakat aymanukum." Bahkan kata Syekh Abdul Razak, yang lebih dalam daripada nasihat tadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sabit dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya yaitu eh, tatkala beliau sakaratul maut dihampiri oleh kematian sedangkan beliau sedangkan nafas beliau terhengal-hengal. Nah, apa bahasa kitanya ngos-ngosan karena ingin meninggal dunia sakaratul maut ya. Jadi kata sahabat Anas bin Malik bahkan Rasulullah saw ya, sebelum beliau meninggal dunia nafas beliau terhengal-hengal beliau memperhatikan masalah apa? As-salata wa ma malakat nukum, Jagalah salat dan jagalah budak-budak kali kalian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya salat adalah perkara yang sangat penting. Bahkan ya para ulama berbeda pendapat tentang status orang yang meninggalkan salat karena malas. Nah, sekalipun dia masih meyakini salat adalah kewajiban. Ini berbeda dengan dosa besar yang lain. Misal ada misal ada seseorang yang berzina, lalu dia berzina namun dia masih meyakini zina adalah haram maka dia melakukan dosa besar tidak sampai kepada keluar dari agama is Islam. Berbeda dengan meninggalkan sholat karena malas dan dia tetap meyakini kewajiban sholat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia keluar Islam, berarti murtad. Ada yang mengatakan jumhur ulama mengatakan bahwa dia melakukan dosa besar tidak sampai kepada keluar dari agama is Islam. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Itu menunjukkan apa? Bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar melebihi apa? Berzina, minum khamar, bahkan membunuh ya. Kenapa demikian? Karena para ulama berbeda pendapat tentang status orang yang meninggalkan salat sekalipun hanya malas saja. Dia tetap meyakini kewajiban salat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah dia masih muslim ataukah ti? tidak. Ya. Berbeda dengan dosa besar yang lain. Ketika dia misalnya berzina, namun tetap meyakini zina adalah yang diharamkan, maka dia tidak sampai kepada keluar dari Islam dia hanya melakukan dosa besar saja. Jadi para ikhwas sekalian, sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan nasihat Nabi, wasiat Nabi adalah berkaitan dengan dengan salat. Maka ini harus kita perhatikan. Bukan cuma kita memperhatikan diri kita terhadap salat, keluarga kita pun juga harus diperhatikan masalah salatnya. Maka seorang ayah, seorang uh, orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap nasib agama keluarga keluarganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nahra. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tentu ini perintahnya adalah untuk kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Bukan hanya kewajiban kita memberikan nafkah, melengkapi urusan dunia dia, makan dia, tempat tinggal kita. Namun yang lebih dari itu apa? Kita harus menjaga mereka dari siksa api neraka. Yaitu caranya dengan mendidik mereka ilmu agama, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah perkara salat. Maka berdosa orang tua tatkala melihat anaknya tetap tidur ketika subuh kemudian orang tuanya cuek tidak menggarak anaknya. Itu berdosa, Pak. E. Kenapa demikian? Karena anak melakukan kemungkaran namun pian diam. Kan meninggalkan sholat hukumnya apa? Mungkar. Maka wajib tatkala seandainya pian melihat anak pian misalnya main game terus kada sembahyang, <laughs> minimal pian menegur. Ada hal yang pian sampaikan itu enggak boleh mungkar, wajib untuk sholat. Jangan sampai kita berdiam terhadap perkara agama yang ditinggalkan oleh uh, keluarga kita. Ya maka wajib kita kita tegur ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Eh, masih di hadis yang pertama ya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam bissawab.